السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia seperti zaman sekarang ini berbagai macam cobaan, rintangan. Demikian juga berbagai macam perahara kehidupan yang kita hadapi. Dari kenaikan harga, keamanan yang tidak stabil, maupun permusuhan di antara sesama. Semuanya ini telah diisyaratkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya segala yang terjadi di muka bumi ini berupa musibah, bencana, kenaikan harga dan seluruhnya ini merupakan asbab dari perbuatan maksiat dan dosa dari anak Adam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan sebagaimana yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin telah datang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kami dan mengatakan wahai seluruh kaum muhajirin khamsun ada lima hal idza btulitum bihinna a'udzu billah an tudrikuhunna apabila kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lima perkara ini Aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kalian bertemu dengannya. Yang pertama, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madad fi aslafihim alladhina madaw tidaklah tersebar perzinahan lokalisasi, dan yang lainnya. Dari bentuk-bentuk perzinahan sampai diiklankan, sampai diumumkan, melainkan akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit taun, wabah yang mematikan, serta penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada sebelum mereka. Kita dengar ada namanya AIDS, kita dengar ada namanya virus HIV, dan semisalnya. Ini karena apa? Karena menyebarnya perzinahan nasallallahu salamat wal afiyah. Kemudian yang kedua, walam kusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa syiddatil mu'nah wa jawris sultani alaihim. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengoplos dan semisalnya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan siksa mereka dengan sinin, klik, Tanaman-tanaman tidak menghasilkan, buah-buahan tidak berbuah, buah-buahan rusak. Kemudian mahalnya harga, melejitnya harga-harga barang. Kemudian kejahatan penguasa atas mereka. Ini akibat ketika umat ini mengurangi takaran mereka, mengurangi timbangan mereka yang telah diingat oleh ingat oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin alladzina idza ala 'alan nas yastawfun. Celaka dan lembah yang di dalamnya ada nanahnya dan darahnya beserta air panggangan penurun neraka yang akan diberikan bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Ketika menimbang untuk orang lain dia mengurangi. Tetapi kalau menimbang untuk dirinya sendiri dia inginnya sempurna dan lebih. Ini yang kedua. Kemahalan harga, kenaikan harga, melejitnya barang-barang dan semisalnya karena perbuatan kita sendiri semua yaitu gara-gara mengurangi takaran dan timbangan. Yang ketiga. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatara minas sama' walaulal bahaim lam yumtaru. Tidaklah suatu kaum tidak mau membayar zakat, tidak mengeluarkan zakat harta mereka yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika telah mencapai nisabnya, ketika telah mencapai haulnya yang berisyaratkan haul, tahunnya yang disyaratkan tahun. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka kekeringan kalau bukan karena binatang ternak saya mereka tidak akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahu wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Tidaklah suatu kaum membatalkan, membatalkan janjinya kepada Allah, yaitu membatalkan tauhid, membatalkan janjinya kepada Rasul, tidak beritiba, tidak tidak mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pertama dengan dia berbuat syirik, yang kedua dengan dia berbuat perkara-perkara baru di dalam agama ini dan perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan kuasakan atas mereka musuh-musuh dari orang-orang kafir sehingga akan mengambil sebagian yang ada pada tangan-tangan mereka dari harta-harta dan kekayaan mereka. Kemudian yang kelima, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dari kitabnya maupun hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam dan tidak memilih apa yang Allah turunkan melainkan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan permusuhan di antara sesama mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sungguh kelimanya ini uqubah, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya dikarenakan dosa dan perbuatan maksiat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jalan terakhir adalah untuk menyukseskan dan mengangkat segalanya itu adalah dengan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa taala.